Alhamdulillah Birahmatihi yatarohamu ibaduhu lamu'minun Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikara Wa ashadu anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh أما بعد Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya sejenak kita melihat ke arah kanan dan kiri kita. kita perhatikan siapa yang biasa duduk di sebelah kanan kita, yang biasa duduk di sebelah kiri kita, pada saat ini mereka sudah tidak bisa duduk lagi bersama kita. Ditanya-tanyakan kemana Bapak Anu, kemana Saudara Anu, ternyata mereka tidak akan kembali lagi sudah mendahului kita tidak mustahil lepas saum yang akan datang mungkin kita yang akan ditanyakan mana Pak Hadi yang dari Dayakolot itu yang biasa duduk dekat kamera itu kok tidak terlihat lagi ya tidak menjadi masalah kita tidak perlu takut mati karena mati itu hanya sebentar tetapi yang perlu kita khawatirkan justru hidup karena hidup lebih lama dan panjang perjalanannya karena orang yang mengalami kematian hakikatnya yang hidup dan setelah mengalami kematian dia tidak mati tapi dia hidup makanya kenapa diungkapkan dengan ungkapan zaikotul mauti zaikoh artinya merasakan ngasaan maut ngasaan maut itu kan tidak lama hanya sebentar. Artinya setelah dia merasakan mati, dia hidup lagi. Oleh karenanya barangkali inilah yang perlu kita pelihara, yang perlu kita perhatikan ketika hidup sebelum mati yang akan berkesinambungan segala akibatnya setelah kita mengalami kematian sebagaimana yang kita maklumi bahwa manusia diwujudkan itu adalah untuk beramal oleh karenanya teristimewa amal manusia tidak akan terlepas dari tiga macam amal amal kolbiyah amal lisania dan amal badania. Ketiga macam amal itu perlu menyatu karena hakikatnya pada manusia ada sifat, ada tabiat, ada gariza yang diistimewakan daripada hayawanat yang lainnya. Meskipun pada satu saat ada pekerjaan yang sama dilakukan oleh jenis hayawanat, namun tetap bagi manusia ada garizah, ada tabiat, yang membedakan antara manusia sebagai hayawanat dengan hayawanat yang lainnya. Katakanlah, kalau kambing makan, pemilik kambing makan, sama pekerjaannya itu, tetapi sifat daripada pekerjaan itu tidak sama karena pada manusia ada unsur irodat yang tidak ada pada hayawanat secara mutlak. Kalau manusia makan bukan karena lapar. Berbeda dengan kambing, kambing makan karena secara sunnatullah hukum alam dia itu perlu makan. Dia lapar. Mm-hmm. tetapi teristimewa manusia dia makan bukan karena lapar tidak lapar pun dia bisa makan bahkan biasanya yang tidak lapar lebih rebuk batanu lapar itu mm-hmm. kenapa karena pada manusia ada tabiat ada gariza yang disebut iroda teristimewa lagi bahwa tabiat gariza irodat ini ungkapannya sama dengan sifat Allah irodat. Jadi pada Allah sebagai kholik ada irodat, pada manusia sebagai makhluk ada irodat. Maka tentu agar terwujud tujuan manusia diwujudkan maka manusia perlu memelihara irodat ini ketika dia mewujudkan irodat dalam arti keinginan perlu disejajarkan dan perlu disamakan dengan sifat irodat Allah ketika kita akan memakan sesuatu jenis makanan, kita akan perhitungkan dulu apakah yang kita makan ini sesuai dengan iradat Allah atau tidak. Atau hanya sekedar lo cocok dengan syahwat kita tapi bertentangan dengan iradat Allah. Begitulah sifat manusia yang begitu tinggi sehingga dari segi makan pun dia perlu memelihara iroda. Kenapa? Ya, sebagaimana yang tadi diungkapkan bahwa manusia mewujudkan sesuatu itu tidak terlepas dari apa yang disebut iroda. Bahkan pada satu saat bukan hanya mewujudkan tetapi meninggalkan satu pekerjaan pun tidak terlepas daripada irodat kenapa orang makan karena ingin makan kenapa orang tidak makan karena tidak ingin makan jadi jangan dikira yang tidak makan itu bukan ingin dia juga punya keinginan tapi inginnya itu tidak makan. Makanya jangan dikira orang yang tidak sholat itu tidak punya keinginan. Punya keinginan. Irodatnya tidak mau sholat itu. Nah, makanya kenapa? Nah, dalam bahasa kaidah agama ada yang disebut ijadul fi'li dan tarkul fi'li mewujudkan satu pekerjaan dan meninggalkan satu pekerjaan dua-duanya itu bekerja yang satu bekerjanya mewujudkan kerja yang satu meninggalkan kerja dua-duanya juga bekerja makanya yang sholat akan dihisab yang tidak sholat juga akan sama jadi bukan yang sholat saja yang akan dihisab itu yang tidak sholat juga dihisab nah, oleh karenanya disinilah perlu kita memelihara nah dan tiga jenis amal yang tadi yaitu amal korbia, amal lisania dan amal uh, Lisania, kolbia, dan badania. Sehubungan dengan itulah, nah, kenapa ada ungkapan, ada tuntutan, ada taklif. Ya ayuhalladzina amanudhulu dukhulu fis Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Di sini akan dianggap muskil. Kenapa dianggap muskil? Nah, karena seolah-olah ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain yang ada pada surat Al-Hujurat. Hmm. Kalau pada surat Al-Baqarah, orang-orang yang beriman yang kena taklif masuk Islam. Tetapi dalam surat Al-Hujurat, ketika ada orang yang mengatakan kami telah beriman, justru oleh Allah disalahkan salah kamu itu kamu itu bukan iman kamu itu Islam makanya nanti akan timbul masalah iman dulu Islam dulu ya iman iman dulu baru Islam naik atau sok lihat dalam surat Al-Hujurat hmm. Dalam surat Al-Hujurat dikatakan ketika ada orang Arab mengatakan amin kami telah beriman. Kul katakan oleh engkau Muhammad, lam tu'minu kamu belum beriman. Wa qulu aslamna. Tapi kalau mau katakanlah kami telah Islam. Nah, kalau pada ayat yang di atas yang iman diteru Islam. Kemudian di bawah dikatakan Islam dulu baru apakah ini bertentangan ayat ini? Barangkali inilah yang dikatakan muskil. Dianggap sulit. Tetapi tentu diungkapkan sulit itu bagi yang sulit. Hmm. Karena semudah-mudahnya satu perkara bagi sebagian orang dianggap mudah, tapi yang lain dianggap sulit. Makanya, nah, hemat kita sebetulnya tidak ada satu masalah yang tidak masuk akal. Tidak ada masalah yang tidak masuk akal. Yang ada itu adalah kemampuan kita untuk mencerta masalah, kemampuan akal kita belum sampai. Hmm. Itu ada aja gitu masuk ke dalam kebun anggur. Itu beberapa kali ngajleng kaluhur tebenang eta anggur. Sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal kene. ke itu stress anggur hasilnyage hasil bikinkati lokal atau diaajnya oh ternyata bukan hanya ajak saja yang seperti itu banyak yang seperti aja bahwa Islam tidak masuk akal oh nget jelelmanya sudah stress itu karena tidak mampu mencerna dengan akal yang dia miliki ternyata tidak tercapai dia ambil kesimpulan oh tidak masuk akal demikian pula apabila pada satu saat ada hadis yang dianggap guer makulil makna hmm, mananya itu tidak makul itu eh, sebetulnya tidak makhluk mana hanya kemampuan kita untuk mengungkap makna itu ternyata belum tercapai. Nah, makanya di sini akan timbul pertanyaan apakah perbedaannya ungkapan iman pada ayat yang pertama dengan ungkapan iman pada surat Al-Hujurat. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, maka ini akan membantu untuk mengungkap masalah yang dianggap sulit itu. Yang mana kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 innalladzina amanu walladzina halu wan nasara wasabi'i Ayat ini sering diungkapkan oleh orang tertentu, terutama oleh orang-orang jil itu, yang jaringan Islam liberal, dan oleh tokoh-tokoh lintas agama, Gitu. Mereka menyatakan dalil ini menunjukkan semua agama benar. Hemat saya bukan semua agama benar. Innaladina amanu waladina hadu wa nasra wa Semuanya juga akan jadi ahli neraka. Alladina amanu orang-orang yang beriman waladina hadu orang-orang Yahudi wan nasara orang-orang Nasrani wasabi dan orang-orang musyrik yang tidak mempunyai nabi dan tidak punya kitab samawi itu sama semuanya binasa semuanya ahli neraka dalam arti ahli neraka yang hakiki bukan idofi apakah betul orang iman dengan orang Nasrani sama betul sama-sama di neraka <laughs> apakah betul orang iman dengan orang Yahudi sama betul apakah orang iman dengan orang Buddha sama sama dua-duanya itu ashabunar pemilik neraka. Nah, makanya ungkapan Inaladina amanu yang tadinya sejajar dalam arti binasa oleh Allah dijelaskan. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Nah, di sini barulah jelas Alladina amanu man amana billahi Walladina hadu man amana billahi Wan nasara man amana billahi Wasobi'ina man amana billahi Apabila demikian Ungkapan Alladina amanu itu mengandung dua sisi yang pertama, alladzina amanu itu berarti lakom. Sebutan panggilan bagi umat Nabi yang terakhir. Panggilan bagi umat Nabi yang terakhir, mereka disebutnya itu alladzina amanu. Sebagaimana umat umat Nabi Musa mereka disebutnya hadu. Seperti umat-umat Nabi Isa, mereka disebutnya An-Nasoro dan mereka yang tidak bernabi diungkapkan dengan kata-kata itu sejajar. Nah. Jadi kalau begitu inilah yang dimaksud oleh firman Allah Qalatil a'rabu amanna. Kalian belum beriman, kata Allah. Kalian baru aslamna. Apabila demikian halnya, yang mana yang dimaksud dengan iman yang bukan hanya sekedar lakab yang kedua, alladzina amanu itu dalam arti sifat. Sifat. Kalau nama, kalau hanya sekedar nama, bisa berpisah dari yang disebut nama. Nama bisa berpisah dengan yang diberi nama. Tapi kalau sifat tidak akan berpisah dengan yang disifati. Katakanlah gula itu manis. Maka di sini tentu bukan nama. Bukan panggilan. Tapi manis itu sifat daripada Tidak akan berpisah antara gula dengan manisnya. Bila gula berpisah dengan manisnya sudah tentu bukan gula itu. Itu hanya sekedar nama. Dan tentu pada satu saat nama itu tidak jadi jaminan. Saya ambil contoh. Ada orang yang namanya Solihin. Nama ini. Apa dijamin dia soleh? Namanya Solihin. Dijamin dia jujur. Tidak. Kenapa? karena ini hanya sekedar ismun jadi ismun bukan musamma ismun bukan musamma nama itu bukan yang diberi nama tetapi bagaimanapun juga untuk memudahkan maka perlu kepada nama hanya nama tidak jadi jaminan hanya sekedar nama apa dijadi jaminan ketika lahir hari ketujuh diberi nama Ja Hasan hmm, budak sayanya jadi babir kasih saja namanya Hasan l dicalukan Hasan Hasanmpucalukan oleh Baturna itu sama-sama nu galonrong burukna anjing ka goblok di determina anjing jenggoblok teh nyanggung ayaah er da nggaklah hmm, Bapak yanghadiran ataukerba hujangwaliimaha Keka ujang diberengaran teh Hasan lenjang anjing itu <laughs> Tuhan Jadi menunjukkan ini kalau ini ismun, ismun ghair musamman. Nama bukan yang diberi nama, tapi meskipun bagaimana nama itu diperlukan untuk memudahkan berkomunikasi. Makanya nanti kita akan diberi pilihan dengan nama. Hmm. Tah nu mah minyak kalapa cap babi nu mah ba minyak babi cap kalapa mana yang akan kita pilih mau milih minyak babi cap kalapa atau kita memilih minyak kalapa cap babi kalau hanya sekedar ismun itu hmm. itulah barangkali yang diungkapkan oleh Rasulullah pada satu saat layabko mina islami tidak akan terpisah yang disebut Islam ilasmuhu kecuali hanya sekedar namanya saja. Nah, para hadirin, jadi di sini innaladina amanu waladina hadu wan nasara wasabina alladina amanu di sini mah nama lakob itu. Bukan sifat. Jadi kalau hanya sekedar lakob, hanya sekedar sebutan, hanya sekedar nama, apa bedanya dengan Nasrani? Apa bedanya dengan Yahudi? Apa bedanya dengan Sobi'in? Makanya oleh Allah dipilah man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan baru falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, sekarang mas berbeda, berubah, bergeser dari lakob, dari nama kepada sifat. Itulah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Sedangkan pada ayat yang dibawa qalatul arabu amanna ini barulah kau baru nama mengaku dirinya iman bila demikian halnya apa perbedaan iman dengan Islam ketika pada satu saat dipilahkan sebab kalau menurut istilah syarak menurut istilah syarak iman itu sinonim daripada Islam sinonim antara iman dengan Islam tetapi nah secara terurai akan beda antara iman dengan Islam apa bedanya hmm. karena iman itu sifatnya kolbiah Artinya pekerjaan hati, pekerjaan jiwa. Sedangkan Islam sesuatu yang terlihat dan zahir. Nah, barangkali nanti kita lihat pada lembaran yang kedua di sana dikatakan di dalam kitab Fathul Bari annal Muslimah bahwasanya muslim itu yut laku diungkapkan ala secara mutlak alaman azharul islam kepada orang yang menampakkan membelhirkan Islaman wa in lam yuslim batinuhu meskipun kolbiahnya hatinya itu tidak Islam hatinya itulah yang disebut perbuatan munafik hmm. Makanya di sini <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Anibni Umar Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah memerangi. Ini jangan salah tangkap bahwa ukotila bukan aktula. Hmm. Alkitalu bukan alkotlu. Hmm. Kata Nabi, aku diperintah memerangi manusia, bukan membunuh manusia jadi awas, jangan dianggap bahwa dalil ini dalil teroris ini. <laughs> Tidak demikian Rasulullah itu. Sedangkan yang dimaksud dengan perang itu mutlak. Ada perang batin, ya. ada perang yang tidak terlihat. Seperti dengan setan kita kan perang itu. Kemudian ada pada satu saat berkembang ada yang disebut perang pemikiran sehingga jadi istilah ghozwatul fikri seperti yang kita alami sekarang itu. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah Uqatilan nasa di sini ketika Rasulullah berdakwah, bertablik, itu sudah termasuk kita sudah termasuk memerangi bukan membunuh sebab kalau maknanya mana membunuh kapan mereka akan masuk Islamnya <laughs> karena sudah terlebih dahulu dibunuh hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sehingga mereka mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah berdasarkan hukum zahir. Jadi bila ada orang yang mengikarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara zahir dengan lisan, dengan badannya, orang itu muslim. Makanya nanti kita perlu hati-hati ketika ada orang yang pernah kita tahu dia mengikarakan dua kalimat syahadat, tetapi orang itu tidak sholat. Karena tidak sholat kita nyatakan kafir. Nah ini perlu hati-hati. Kenapa? Nah, pada satu saat dalam satu peperangan ada seorang sahabat mempunyai kesempatan untuk membunuh musuhnya yang kufur. Rupanya musuhnya itu dia menggunakan siasat. Kenapa? Ya seperti ungkapan Rasul al harbu khidaun perang itu kan tipuan nah, rupanya dia memanfaatkan dia ikrarkan dua kalimat syahadat tetapi sahabat ini tetap membunuhnya. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasul bertanya, "Benar engkau membunuh dia?" "Ya Rasulullah, tidak salah." Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat? Saya khawatir yang dia lakukan itu tasonuan. Bersikap pura-pura. Hanya dibuat-buat untuk menyelamatkan dirinya dari pedang ini. Rasul kembali beliau bertanya, "Kenapa kau tidak bongkar dadanya?" sahabat itu tidak bisa lagi karena paham apa yang dimaksud Rasul. Kamu itu dituntut hukum tohir, tidak dituntut hukum batin. Masalah hukum batin itu terserah kepada Allah. Hmm. Nah inilah yang dimaksud walakin kulu aslamna. Okay. Gitu. Jadi dalam hal ini masalah iman yang hakiki itu sifatnya kolbiyah nafsiyah. Maka kolbiyah nafsiyah ini pada satu saat akan diikrarkan dengan lisan dan diikrarkan dengan badan. Barulah yang ini yang dimaksud udhulu fisilmi kafah. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau ditanya oleh seorang sahabat sebagaimana pada dalil nomor 5 an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suila bahwasanya Rasulullah pernah ditanya ayul amali abdolu amal apakah yang paling utama di sini yang ditanyakannya amal biasanya yang tersirat dalam pikiran kita yang dimaksud dengan amal itu hanya dua lisaniah atau badan tapi Rasul kenyataannya tidak demikian beliau menjawab imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya dalam arti tasdik membenarkan. Apabila demikian tasdik itu adalah amalul qalbi. Membenarkan itu bukan lisan. Tetapi tasdik itu adalah pekerjaan hati. Nah, inilah barangkali menunjukkan sebelum melaksanakan amal badaniah apapun atau amal lisannya perlu terlebih dahulu didasari dengan imanun billahi wa rasulihi. Salat tidak sah tanpa iman, tetapi tidak mustahil ada orang iman tidak salat. Makanya dikatakan orang ini durhaka. Tetapi orang sholat tidak iman ini kan munafik. Makanya kembali Rasul ditanya. Suma maza kemudian apa Rasul? Al jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Awas ini juga bukan dari teroris ini. Umum luas jihad itu tidak sesempit yang diperkirakan orang. Bangun malam saja itu jihad. Jangan dikira orang yang bangun malam bukan jihad. Tidak mustahil, nah, bisa dikatakan lebih berat daripada orang yang berperang di jalan Allah. Tidak mustahil. Kemudian baru Rasulullah ditanya lagi, Kila semua mada kemudian apa lagi ya Rasulullah? makalah beliau menjawab hajun mabrur. Nah di sini barangkali sesuatu yang menggelitik. Kenapa Rasul tidak mengatakan sholat, tidak mengatakan saum, tidak mengatakan sodako, tetapi langsung kepada haji, hajun mabrur. Kenapa tidak sholat? Padahal kan dikatakan sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya ibadah. Benar, tidak salah. Hanya yang perlu kita perhatikan, Rasul mengatakan ini adalah mencakup, yang mencakup, yang sumuli. Hmm. Dalam sholat tidak ada haji, tapi dalam haji ada, oh gitu. Bukti di sodako ada ada haji tidak ada. Tidak eh, tapi dalam sodakoh ada ada haji dalam haji ada sodakoh untuk hmm, demikian pula dalam saum tidak ada haji dalam haji mah ada unsur-unsur saum makanya diringkes saja dengan hajun mabrurun jadi sekali lagi dalam sholat tidak ada haji, dalam haji ada meskipun kenyataannya banyak haji tara. Hmm. Aduh, kamar dunia bukan saya yang mengatakan itu. <laughs> Eh. nah, di sini dikatakan hajun mabrurun. Di kita itu sering salah kaprah gitu. Itu kan dalam syukuran haji itu. Hmm. Karena ini katanya e, walimatu safar. Walimah safar artinya walimah berkang bepergian itu. Walimah nyaba. Aneh walimah safar khusus haji naik kalemur maka Garut tara, tara salat dulu ya <laughs> tidak walimah dulu sugan syukuran dulu ah, saya mau rek kalemur itu walimah sapa Padahal itu kan termasuk safar seolah-olah walimah sapa teh khusus untuk haji itu hmm. nah itu kan sering diungkap mudah-mudahan weh cenanya Bapak Tasing jadi haji mabrur hmm mudah-mudahan ya, emak sing jadi hajah maburoh antau tidak ada haji mabur Rasul mengatakannya hajun mabrurun bukan hajun mabrurun bukan <laughs> ini perlu dibedakan jadi sebelum haji mengarana eman balik hidup ya haji emin saja jangan dirubah jadi haji mabrur <laughs> Yang mabrur itu bukan orangnya, tapi pekerjaannya. Coba kita waktu kita melempar jumratul akobah itu kan disertai dengan doa. Allahumma ja'alhu hajan Mabruran. bukan begini Allahumma ja'alni ya Allah jadikanlah saya hajan Bukan bukan Allahumma ja'alhu itu kembali kepada ibadah Ya Allah, jadikanlah ibadah haji ini ibadah haji yang mabrur. Jadi bukan orangnya, makanya tidak ada hajah mabruroh. <laughs> Kenapa tidak ada hajah mabruroh? Hajun mabrurun saja tidak ada itu. Hmm, yang ada mah hajun, bukan hajun itu. Beda kalau dibaca panjang dengan dibaca pendek. Kalau baca alif hajun orangnya. Kalau hajun pekerjaannya. Hmm. Nah, para hadirin, nah, apabila demikian jelas saja segala akibat dari satu perbuatan yang dialak, diamali, diawali yang didasari dengan iman sebagai sifat, maka yang seperti itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sifat bukan lakob. Makanya di sini pada dalil nomor 7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan Anibni Umar kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kesedihan kapan fil mauti ketika mengalami kematian kenapa tidak mengalami wahsyatun tak kala mengalami kematian tempo hari telah kita bahas bahwa ketika seseorang akan dicabut nyawanya pada saat itu akan diperlihatkan makaduhu tempat yang akan dia alami nanti di akhirat apakah makaduhu minal jannah atau ma'aduhu minanar? ini akan diperlihatkan maka di sini akan terjadilah adalah penyesalan yang hakiki dan abadi. Demikian pula akan terjadi kegembiraan yang hakiki dan abadi. Makanya ketika dia dalam keadaan hidup normal, dia takut mati. Tapi ketika sedang mengalami kematian, diperlihatkan tepatnya di surga, dia mau segera mati ahabbaliqa Allah kata Rasulullah. Tetapi orang yang pada waktu hidupnya dia mengatakan pasukan berani mati. Hmm. Tapi ketika diperlihatkan pada waktu disabut nyawa, apa yang dia akan terima di akhir nanti? Ternyata narak apeot itu. <laughs> Ah, Kariha liqa Allah, dia tidak mau mati. Karena yang dimaksud di Allah itu mati. Tidak akan bertemu dengan Allah kalau tanpa melalui proses kematian. Hmm. Makanya di sini dikatakan ahli la ilaha illallah yang hakiki tidak akan mengalami kesedihan ketika dia mengalami kematian walafil kuburi ketika di alam kubur Kenapa di alam kubur? Karena di alam kubur itu kan akan diperlihatkan pagi, sore. Pagi diperlihatkan ini tempat duduknya. Sore diperlihatkan ini tempat duduk. Tiap hari itu sampai yaumal ba'ti. Jadi sebelum masuk neraka, mukodimanya saja itu sudah ripuh. Walapin nusyur dan tidak pula ketika dia mengalami nusyur artinya ketika dikembalikan ke Allah pada hari kiamat nanti wa ka'anni anduru ilaihim inda sayhati yanfuduna ru'usahum biturab seolah-olah aku melihat mereka menepuk tanah dari kepala kepala mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur Yang dimaksud soiha itu kan tiupan sangkakala. kala. Asoihatul ula, tiupan yang pertama dibangkitkan dari kubur. Kemudian Asoihatul sania, orang-orang dikumpulkan untuk dihisab. Ngeprukan tani yang dibangkitkan dalam kubur itu. Urotan dalam keadaan semuanya telanjang. Kan waktu itu Siti Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kiranya orang-orang dikumpulkan pada hari kiamat semuanya telanjang laki-laki dan perempuan yang dulu ba'duhum ila ba'din saling melihat kata Rasul ah Aisyah barulah silih tempo <laughs> mendengar ngaguru nasini neraka kayak peot itu jadi baru asli perhatikan itu meskipun mereka itu urotan kembali girlan dalam keadaan seperti belum dikitan pada waktu itulah ada orang-orang yang mengatakan Alhamdulillah Siapa yang mengatakan Alhamdulillah? Ya dalin Ahlu la ilaha illallah Alladhi alhaba anna hazana Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami Inna Allah lagopurun syakurun Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penerima syukur Kenapa sampai dilengkapkan dengan dua sifat? Kalau gopurun artinya menghapus kesalahan, kalau syakurun artinya membalas kebaikan. Inilah yang akan diterima oleh ahlul la ilaha illallah. Dan itulah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Di kita mah la in syakartum kalau syukuran itu. Jadi kalau syukuran bakal ditemah rezeki teh. Makanya pada suatu saat syukuran. Ternyata rezeki kita bukan ditambah buat ngurangan. tidak nah, bosan ah. Kado hungsana syukuran tuh. Oh. Karena salah. Karena dia sebut syukuran teh ngariung balang dahar itu. Hmm. Nah, akhirnya di sini jelas sekali mana yang dimaksud dengan iman dan Islam bila dipisahkan tadi telah diungkapkan iman itu adalah kolbiyah sedangkan Islam itu adalah badaniah dan lisaniyah antaranya yang satu tidak terlihat yang satu mazohir hmm. ini ketika pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah a'torohton Rasulullah pernah memberi kepada serombongan sahabat wasa'dun jalisun pada waktu Rasulullah membagi Sa'ad sedang duduk yang meriwayatkan hadis ini kata Sa'ad tataraka Rasulullah rojulan ternyata Rasulullah itu adalah meninggalkan artinya tidak memberi seorang laki-laki wa ajabuhum ilayya padahal dia paling mentajubkan kepadaku kenapa orang yang ini, yang ini, yang ini diberi. Tapi orang yang ini, nah, menurut perkiraanku, dia itu paling hebat, tidak diberi. Hmm. Pakul tuh. Maka aku berkata atau bertanya, Ya Rasulullah, pulan ini. Apa alasanmu tentang simpulan tidak diberi? Fawallahi inni la'arahu mu'minan. Sungguh aku mengetahui dia itu mukmin. Waktu itu Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, al musliman?" Mukmin muslim yang <laughs> kalau bahasa kita. Mukmin muslim sampai berulang kali. Siapa? saat mengungkapkan kata-kata ini la'aruhu mi'minan tapi setiap kali mengatakan la'aruhu mi'minan Rasulullah tetap menyatakan au musliman ini hakikatnya Rasulullah meluruskan dulu peristilahan dari mana kamu tahunya dia itu iman karena iman itu kolbia iman itu pekerjaan hati makanya yang selamat lebih selamat kita mengatakan itu para hadirin kaum muslimin ini kan yang zahir itu kalau hatinya tidak iman itu terserah karena kita tidak dituntut untuk mengetahui hati seseorang tapi kalau menetapkan dia mukmin dari mana kita tahunya nah ini barangkali perbedaan iman dengan Islam kalau diurai tetapi kalau menurut istilah syara iman dengan Islam itu sinonim sama dipat nah akhirnya eh, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ahli neraka itu adalah termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah Jangan dikira orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Apakah tidak bertentangan dengan sabda Rasul yang lain? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala? Tidak. Karena itu ungkapan dari Rasul, orang yang akhir omongannya la ilaha illallah masuk surga tapi tidak jamin, tidak dijamin tidak ke neraka. Eh, kenapa? Nah, ini penjelasannya dari Rasulullah. Hmm. An Anasin dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala yahruju minan nari akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin dan pada hatinya ada seberat kacang syair dari keimanan itu keluar dari siapa yang keluar dari neraka itu man kolala nah itu jadi tidak bertentangan sabda Rasulullah tadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah nah, keluar dari hatinya dijamin akan masuk neraka tapi tidak dijamin tidak ke neraka dulu hmm Kenapa? Menunjukkan iman seseorang dengan keislamannya itu bertahap-tahap, berbeda-beda, ada darojat. Tempoh hari kan telah kita bahas, ada yang dimaksud darojat ada juga darokat. Kalau orang-orang yang baik itu istilahnya darojat tingkatan-tingkatan. Tetapi kalau yang jelek istilahnya darokat tingkatannya itu dari atas ke bawah, tapi kalau yang balik dari bawah ke atas. Nah, apabila demikian halnya, maka tentu kita perlu kembali menerita ke dalam diri kita masing-masing sejauh mana keimanan yang telah kita miliki maka perlu dipelihara dan perlu ditingkatkan. Kenapa? Al imanu yazidu wa khusus? Dalam ibadah saum ada istilah fidya bagi siapa? Nah, yaitu bagi mereka yang mampu saum tetapi akan berakibat madorot. Adapun orang yang sedang safar atau yang sakit kemudian tidak saum pada bulan saum fa'iddatun min ayamin ukhar Adapun wa alal ladina yutikunahu fidyatun dia membayar fidyah. Ini biasanya disebutnya tahfif ibdal. Keringanan dengan cara diganti. Tetapi kalau uh, kodo itu disebutnya tahfif takhir. Keringanan dengan cara mengakhirkan ibadah Artinya Saum tetap wajib tapi bukan Ramadan tapi dilaksanakan faidatun min ayamin ukhar. Nah, sedangkan fidyah dalam haji apabila ada pelanggaran. Hmm. Apa yang dimaksud pelanggaran? Paman kana minkum maridon aubihi adan min roksihi apabila ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya. Kemudian dia mencukur rambut. Nah, maka dia akan kena fidyah. Yang mana fidyah itu? Fidyah itu min sami syamin, apak berupa saum, au sodakotin, atau dengan sodakoh, au nusuk, atau dengan cara sembelihan. Itu yang dimaksud fidyah dalam haji. Apa perbedaan jiwa dan ruh? Yang jelas jiwa dengan ruh itu ada dan kita rasakan. Tapi kita jangan tahu dan mau melihat apa hakikatnya ruh. Yas naka anir Jangan bertanya-tanya tentang ruh. Mualah kahontal itu, bukan tidak masuk akal, mualah kahontal itu sampai mana juga itu. apa betul jasad mati ruh tidak betul betul yang mengalami mati itu adalah ruh kulun nafsin daikatul maut setiap eh, ruh akan mengalami mati setiap jiwa akan mengalami mati bukan bukan jasad itu nah, makanya ketika dia mengalami mati artinya dia hidup jadi yang ada di alam kubur itulah alam nafsiyah, sedangkan yang di kuburan itu jasad. <laughs> Ini perlu dibedakan di kuburan dan di alam kubur. Makanya di mana saja kita berdoa akan sampai ke alam kubur. Tapi di kita mah aneh kan berdoa ke kudu kudu nadran saja itu. Eh, bukan seperti itu. boleh nah kengeng anak pere dengan anak pere nikah mah enggak daya lain lain nasab dan tidak jadi penyebab anak tiri itu haramnya nikah tetapi tak apabila si bapaknya menikahi anak tiri ini yang terlarang gitu atau ni, anak tiri menikahi ibunya ibu tiri itu yang terlarang seperti yang telah kita bahas walatan kihu manakaha abaukum jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kamu artinya ibu tiri eh, yang mengucap di akhir hayat la pasti masuk surga ya seperti yang telah tadi kita ungkapkan Bagaimana ciri-cirinya bisa dirasakan oleh diri? Apakah la ilaha illahnya betul atau tidak? Itu. Bagaimana hukum istri yang menggugat cerai karena suami tidak memenuhi kebutuhan materi? Eh, nah, kan itu dalam taliku tolak setelah akad nikah ada. Upami abdi Delaksanken kawajiban mirip nafakah kaps pun bojo napakkah jasmani jeng naka karani pun bojo ngaduken hal na ke petugas agama lajeng petugas agama narima pengaduan naan maka ragra talak hiji Abli kapun bojo eteta salalakinya hakekatnya yang me-gragen salak dengan cara takku tolak itu jadi istrima menggubuka hakekat yang mengbuka janji suami itu namun hukumnya istri Gadu Kabogo padahalgadoge nahbat istri wkul umun dibalikkan kuma lamunoge Gadu Kabogo padagadu istri <laughs> ula istri ungkul an hai kabogo mau ulah lamun lah meneng kagungan carage istri dey man ulah kangnganya kadarr kabogo ulah kagok gitu <laughs> oh. ah, bobogo ha ma haram nikah de ma garruhi istri nu ka dua kapan ke haram gitu ah. matap ulah kagok bussi dora kain Benarkah jin bisa masuk tubuh manusia dan hewan kata siapa? <laughs> Dari mana taunya kan jin itu majani anal basar yang tidak tembus pandang. Bagaimana yang tidak tembus batang bisa kita lihat bahwa dia masuk ke dalam tubuh manusia itu. Yang jelas bukan jin bisa masuk tubuh manusia, yang jelas mah manusia pernah jadi jin itu. Hmm, betul pak. Itu waktu kita dalam dalam rahim ibu kita disebutnya apa? Janin ya. Ai janin tetina jin itu tuh. Hmm, itu istilahnya manusia begitu. Membiasakan bahasa doa masyarakat apa contohnya? Rabbana atina fi dunya hasanah. <laughs> wa fil akhirati hasanah wa qina Artinya doa masyurat itu doa yang redaksinya dari Nabi langsung. Jadi nanti ada doa yang maksurat, ada doa yang wer maksurat. Pokoknya uni astajib laku. Apakah harus yang maksurat saja? Tidak. Kita pun bisa berdoa. Kenapa? Kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Kenapa? Nah, ada orang yang berakapan, tidak boleh ada omongan manusia dalam berdoa. Dupinu ngadua teh jelema nih itu. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh ada omongan manusia dalam berdoa, timbul pertanyaan, kalau orang Arab ngaduanya dengan bahasa apa Pak? Bahasa manusia bukan. Kalau orang Sunda dengan bahasa Sunda, omongan manusia bukan. Kenapa? Bahwa kalau bahasa Sunda tidak boleh karena itu omongan manusia. Kalau begitu orang Arab bukan manusia ya. Apakah melempar jumroh harus kena kesasar? Ya jelas itu. Ulah kena kena sirah batu. <laughs> Hmm mana yang lebih utama haji yang kedua atau kurban senilai ongkos haji tidak ada kurban senilai haji itu kalau wihi itu uh, eh, israf itu kurban mah cukup ala kuli ahla baitin udhiyatun setiap ahlu bait ada sembelihan hmm, tetapi ya kita hanya sekedar mengingat perasaan itu bahkan ada selik-selik gitu ya sifat ria sehingga wah kan pada satu saat lah phd teh bukan karena ikhlas tapi PHD-HD kurban teh antara orang ngot oh Haji anu mah kurban oge nu 12 juta nu 13 juta padahal seekor domba cukup ala kuli ahli baitin itu hmm. bahkan satu saat Abu Bakar dan Umar tidak pernah menyembelih udhiyah. Kenapa? Satu dari eh, tindakan pencegahan jangan ada anggapan bahwa kurban atau udhiyah itu hukumnya wajib. Hmm. Bolehkah haji dan umroh hasil undian? Ah, mending hasilnya yang celengan itu. <laughs> Janganlah itu. Ya bagaimana hukum walimatus safar tidak ada walimatus safar kalau pulang safar ada kalau pulang safar ada dan perlu dicatat bahwa yang dimaksud safar bukan naik haji saja jadi balik ke lemur mudik saja safar nah ini balik mudik ke lemur itu tarasata walimah itu <laughs> oh itu bisa bisa minang tek mata ulah tuh <laughs> surmataya contona abade safar mah. orang yang suka berinfak, berjakat berbuat baik, tapi tidak sholat, bagaimana status amalannya? Ah, eh, tak etak mana tak anu lapur teh itu. Orang yang bermusuhan lebih tiga hari tapi lebih dari tiga tahun bagaimana hukumnya bab apalagi itu matu tiga hari saja sudah dilarang lebih tiga hari tiga larang apalagi tiga tahun kamu nepikin ke <laughs> Apakah boleh berzikir dengan mengulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah ya asal pada tempatnya saja itu. Jadi tidak setiap hanya sekedar mengulang-ulang, tetapi sebagaimana tempat dan ketentuannya. Dalam mutamar di Tasik ada peserta dalam sidang menyampaikan usul karena usulnya tidak diterima dia keluar bagaimana menurut ustadznya rek naon aya di dinya oge teh diterima <laughs> eh itu diterima rek naon di dinya oge hmm. Apakah di surga nanti ada peraturan yang jelas? Di surga itu sudah tidak ada tuntutan, tidak ada taklif. Karena itu adalah tempat balasan sebagaimana di neraka juga sudah tidak ada aturan karena sudah lepas dan bukan waktunya ya insya Allah nanti kita sambung lagi dalam kesempatan lain aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum Terima kasih atas pembahasannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ahad keempat insya Allah Eh, Dr. Haji Irfan Saprudin MAG dan Ahad kelima Kiai Haji Ahyar Suhada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.